Pemirsa bagaimana kabar Anda pagi hari ini di hari Selasa ya eh, tanggal 25 Mei 2010 Mudah-mudahan saja Anda semuanya keluarga dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun Dan kita selalu berdoa untuk selalu ditetapkan iman dan Islam kita Dan memantapkan kembali ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya pemirsa pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicara tentang akhlakul karimah Tema ini seringkali dibahas tetapi juga seringkali kita seiring dengan sering ya pembahasan itu kita sering juga melihat akhlak-akhlak yang uh, menyimpang dari ajaran agama Islam. Nah, bagaimana kita kemudian cinta kembali kepada akhlakul karimah sebagai uh, fondasi kita juga di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai khalifah di muka bumi karena setiap kali tindak tanduk kita ditentukan oleh akhlak kita sendiri. Nah, narasumber yang sudah hadir di studio TVRI bersama kami adalah Bapak Ustadz Nandi Naksabandi Sarjana Hukum, beliau dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita ya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Hari Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Insyaallah. Ya, semoga sekali bisa bertemu kembali dengan uh, Pak Ustadz Nandi Naksabandi dan tentu uh, masyarakat kita menantikan pembahasan lebih lanjut ya tentang akhlakul karimah ya Pak ya. Dan bersama kami juga ini hadir jamaah dari Majelis Taklim Al-Qur'aniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di depan ini masih muda-muda sekali Pak ya. Ini generasi. Iya. <laughs> Cantik-cantik ya. Cantik-cantik <laughs> Pak Ustaz. Dan juga nanti kita akan dihibur oleh uh, tim Marawis dari al yang juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Iya, seger ya pagi-pagi ya. Iya, nabuhnya juga agak keras lagi, agak semangat. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada Kami juga nanti mengundang Anda untuk berinteraktif bersama kami Melalui line telepon di 5743476 Atau 0215743478 Untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek Sekali lagi topik kita adalah tentang akhlakul karimah. Lah, langsung saja ya Pak ya. Kalau kita ingat kembali hadis hadis Nabi Muhammad SAW, Inna ma bu'istu liutamima makarimal akhlak. Bahwa beliau itu diutus oleh Allah Taala adalah untuk menyempurnakan akhlak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dari sini dan kita kembangkan nanti beberapa eh, hal yang berkaitan dengan ini Pak. Ya, para pemirsa TVRI di mana saja anda berada dan juga hadirin di studio Sebagaimana kita maklumi bahwa kita perlu bersyukur pada Allah dalam beberapa hal. Pertama kita perlu bersyukur bahwa Allah telah menjadikan kita ini sebagai manusia, ya. ya. bukan sebagai hewan, sebagai ya. sapi, ya, kerbau atau kambing. Tapi ya. kita ini manusia, dijadikan oleh Allah sebagai manusia. Hmm. Yang kedua perlu kita bersyukur bahwa Allah telah memilihkan agama bagi kita itu Islam. Wa raditu lakumul Islam madina. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Inilah dalil-dalil untuk kesempurnaan Islam. Hmm. Kita mengetahui bahwa kata-kata Islam diambil akar katanya salam. Ya, salam itu artinya damai, selamat, ya. sejahtera. Hmm. Jadi orang yang berdekatan dengan orang Islam selamat Itu ya. harus merasa aman hmm. Harus merasa damai Harus merasa sejahtera Dan merasa aman dari gangguan tangan dan lidahnya ya. Al-Muslimu Man salimal muslimuna min lisani wa yadi Yang disebut orang Islam itu sehingga orang lain itu merasa aman dari gangguan tangan dan lidah. Iya betul. Para pemirsa TPRI di mana saja berada dan juga ibu-ibu, bapak-bapak di studio, ya, kita sama-sama mengetahui bahwa pokok ajaran Islam itu tiga, mm -hmm. akidah, syariat, akhlak. Ya. Mengapa kita harus menyembah kepada Allah? Hmm. Nah ini di, dipelajari dengan namanya akidah. Ya, akidah tauhid, usuludin, ya itu hmm. namanya banyak. Hmm. Bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah hmm. dikaji dengan ilmu namanya syariah. syariah. Hmm. Sedangkan bagaimana hmm. akidah kita ini baik atau tidak, hmm. ibadah kita ini baik atau tidak, Nah itu sasarannya adalah akhlak. Akhlak. Justru besarannya Islam itu pada pada akhlak. Iya betul ya, baik. Nah. Jadi akhlak pada Allah, nanti akhlak pada manusia dan ya. juga kepada alam. Baik Pak, nah kita jeda dulu karena kita akan masuk waktu azan ya Pak ya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tepat saatnya sekarang uh, masuknya waktu azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta Raya dan sekitarnya. Kami pun akan melaksanakan ibadah sholat terlebih dahulu dan setelah itu kita akan kembali. dakwah dan agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan Televisi Republik Indonesia dan kita kembali lagi kebersamaan Anda nanti akan kami nantikan di nomor telepon 5743476 atau 0215743478 dan tema yang sudah kita bahas adalah tentang akhlakul karimah ya e, masih bersama narasumber kami yaitu Bapak Ustadz Nandi Naksabandi Sarjana Hukum beliau akan menjelaskan lebih jauh lagi nih tentang bagaimana keutamaan akhlak mengapa seseorang itu atau manusia itu perlu berakhlak ya Pak Ustaz Nandi? Pada suatu hari hmm. Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabat Maukah saya beritahukan pada kalian Siapakah orang yang paling aku cintai Dan paling dekat tempat duduknya denganku pada kiamat Para sahabat diam saja hmm. Sehingga Rasulullah mengulanginya sampai dua kali Maukah saya beritahukan pada kalian Siapakah orang yang paling aku cintai Dan paling dekat tempat duduknya pada kiamat Akhirnya kata para sahabat Kolubala. hmm. Betul ya Rasulullah Ketahuilah bahwa orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku pada kiamat ialah orang yang paling baik akhlaknya. Hmm. Ya. Jadi bukan bukan paling banyak sholatnya, hmm. bukan paling banyak puasanya, bukan paling sering umrah dan hajinya, hmm. tapi yang paling baik akhlaknya. Juga ada hadis yang terkenal, ya, ma min syai'in afqalu fil mizani min husnil huluk. Tidak ada sesuatu amal nanti yang paling memberat diletakkan pada timbangan amal itu hmm. kecuali baik akhlak. Oleh sebab itu pantas kata Nabi akmalul mu'minina hmm. imanan ahsanuhum khuluqa. Hmm. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi memang iman ini nggak kelihatan. Misalnya ada orang bicara, "Pak, ini orang walaupun memperkosa orang seminggu dua kali minuman keras tiap hari pak judi seminggu dua kali tapi imannya baik pak dia <laughs> dari mana tahu kalau imannya tidak bisa tidak bisa diketahui hmm. sebab kata lagi apa al imanu uryanun hmm. walibah suhud takwa jadi iman itu tidak nampak iman itu tidak kelihatan ya yang nampak itu adalah perilaku hmm. akhlak ya akhlak nah banyak banyak tentang hadis tentang keutamaan akhlak. Pernah Rasulullah ditanya dari depannya, "Ya Rasulullah, apa sih agama Islam itu?" Kata Nabi, "Akhlak." Ditanya lagi dari sebelah kanannya, "Ya Rasulullah, apa sih agama Islam itu?" Akhlak. Ditanya dari sebelah kiri, ditanya dari belakang, kata Nabi apa? "Ad-dinu husnul khuluq." Agama itu baik akhlak, ya. Nah, oleh sebab itu dari semua ibadah, baik sholat, puasa, zakat, haji, mengantarkan supaya orang itu berakhlak baik. Hmm. Kalau hanya sholat saja tidak diikuti dengan akhlak, hmm. pawailul lil musallin. Kecelakaanlah bagi orang-orang sholat. Hmm. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat yang sahun lupa. ya. Jadi hmm. sholat ya sholat ya. Hmm. Tapi ngomongin orang jalan, jalan terus. terus. <laughs> Biasanya yang suka ngomongin orang bapak-bapak, ibu-ibu sih jarang ya. Hmm. <laughs> Jarang lupa. Ya, sholat ya sholat. Tapi korupsi jalan terus, ya. Korupsi itu bahasa halus. Mm. Ya, untuk orang pinter, untuk pejabat namanya korupsi, sedangkan untuk orang bodoh namanya maling. Pada eta-eta sama, sama juga ya. Nah, cuman penghalusan penghalusan bahasa saja. Yeah. Ya. Nah, itu. Jadi puasa. Puasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar. Ada orang puasa, Dek, ya, hanya ludah aja, di mhm. dinding ludah, di bawah ludah. Enggak puasa. Hmm. Ngapain Pak? Ludah dulu puasa, puasa. saya kan ya. Padahal bukan itu yang dikehendaki oleh Islam. Hmm. Ya. Malam yada qaulal zuri wal amalu bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada atau amhu wa Hmm. Siapa yang tidak dapat menghindari ucapan-ucapan bohong dan perbuatan-perbuatan curang, perbuatan-perbuatan yang keliru, sebetulnya bagi Allah tidak perlu orang itu menahan haus dan laparnya. Hmm. Ya. Banyak orang bisa menahan haus dan lapar lebih dari kita seperti dalam agama Hindu, dalam agama Buddha. Ya. ya. Kita itu kan paling dari jam Berapa itu? Nah, dari jam, lima nah, setengah lima sampai jam enam pagi ya. enam sore. Oh, enam sore lah. Kalau <laughs> oh, enam pagi sebentar sekali ya. enam sore begitu pun banyak yang puasanya balas dendam, ngancam. Biar siang saya nggak makan tapi awas nanti malam ya. Nahan haus tadi bisa tapi nahan bohong aja nggak nah, bisa. Nah itu. <laughs> Padahal itu yang dikendaki sebetulnya. Begitu pula haji ya. Saya melihat di mulut tajam itu habis tawab, mm. sholat sunat berdoa, ibu-ibu nangis. Ya bapak-bapak nangis begitu pula di Raudoh nangis ya nangis tapi perbuatan-perbuatan melanggar hukum seperti Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Padahal orang yang baik itu dalam ibadahnya taat asas, taat ya, hukum, hukum aturan. E -e. Ada malah Pak Haji pulang dari haji itu naik motor nggak pakai helm. <laughs> Harusnya kan orang yang ibadahnya baik taat asal Ya kelihatan pesinya aja. Ya. Ini naik apa? Naik motor ke jalan raya malah pakai topi haji. kan kelihatan sama polisi nih, diuber sama polisi. Hmm. Minggir Pak Haji kata Pak. Mana surat-surat kata polisi? Itu Pak Haji malah mengeluarkan surat Yasin, ya. Kata polisi surat apaan ini? Kata Pak Haji gegabah loh, dunia akhirat ini katanya. Gegabah mana Kata polisi udahlah Pak Haji kita damai aja damai. Apaan situ yang ngajak ribut, situ pula yang ngajak damai apa-apaan ini? Kata polisi repot nih urusan orang begini. Udah jalan Pak Haji jalan. Iya. Nah. Kata Pak Haji itu ngomel, gua lagi enak-enak jalan dipepet. Udah ngajak ribut, ngajak damai lagi katanya. Apa-apaan? Nah, <laughs> ini pada Pak Haji salah. Secara hukum salah. Ada undang-undang nomor 22 tahun 2009 namanya Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya. Jadi orang yang sholatnya baik, orang yang hajinya baik, taat asas, saat hmm. taat hukum. Taat hukum. Ya? Dan aturan-aturan itu sendiri adalah untuk kepentingan dan keselamatan itu akhlak, itu sendiri. Itu akhlak, bagian yang tidak terpisahkan dari akhlak. Hmm. Ya. Jangan sholat mantap. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Tapi pelitnya ada ketulungan. Ada ustad lewat bawa map, sudah disangka mau minta sumbangan. Hmm. Pada ustad itu mau fotokopi doa ke ruko. Ustad lewat bawa map katanya. Nah itu namanya pelit, kikir, koret, kumed, kedengkut, merengkel, cap, jahe, buntut, kasir. Bahasa Indianya Pak Meregehese. Bahasa Padangnya sempilinan ceke. Nah, atau sampilan kaya. Ya, gitu ya. Hmm. Jadi dari ibadah yang baik itu ahlak jadi orang yang sholat tidak akan mengganggu orang lain. Kalau demo, orang yang sholat bagaimana? Sopan, tidak merusak fasilitas-fasilitas sosial. Iya, okay. Sekarang coba lihat orang demo. Mobil dibakar, pagar yeah. di... Apa? dirubuhkan ya gedung-gedung kantor pemerintah dilempar, dilempar pada itu dibangun pakai pajak dari rakyat iya ya? dari rakyat. Oh. jadi orang yang ahlaknya baik sopan sopan Beradab. di rumah hmm. sopan di jalan ya. raya sopan di kantor ya ini fasilitas-fasilitas umum dirusak iya. banyak mahasiswa deh ya kayak adik-adik ini mahasiswa merusak fasilitas-fasilitas umum ya. sayang sekali itu ya Itu pula terorisme terorisme itu tidak identik dengan Islam. Ya. ya. Bukan dari akhlak Islam, ya. Hmm. Tapi juga membunuh langsung juga tanpa diperiksa juga ini bertentangan dengan asas-asas hukum. Ya. Karena orang itu tidak boleh menghukumi baru cita-cita menghubungi keinginan. Ya. Tapi harus ada tindak pidana yang dilanggar dulu. Ya. Tindak pidana mana yang dilanggar oleh dia? Nah, baru kenakan hukum. Oh, ya. Ini belum apa-apa udah ditembak juga itu tidak benar. Ya. Ya. Baik kita informasikan dulu ya Pak ya nomor telepon pada pemirsa dan pemirsa silakan untuk anda yang ingin bergabung bersama kami di nomor telepon 574-3476 atau anda yang berada di luar Jabodetabek anda bisa menghubungi di 021 delapan. Tema kita adalah tentang bagaimana kita menumbuhkan kembali akhlakul karimah di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat lagi ya Pak ya bahwa kemerosotan akhlak makin ke sini makin uh, parah ya Pak ya. Kalau dulu katanya kata orang-orang tua dulu mungkin Bapak juga pernah merasakan bagaimana berakhlak kepada guru, bagaimana berakhlak kepada orang tua. Pada saat itu betul-betul dijaga dulu katanya kata orang tua saya nih Pak, kalau kaki guru lewat aja tuh ketakutan. <laughs> Wah, Pak ini datang gitu. Tapi sekarang rasanya kok sulit pak guru diminta rokoknya. Nah, <laughs> itu dia. <laughs> Betul. Ini sudah ada penelpon. Kan bagi rokoknya dong kan. Gitu. benar-benar enggak udah enggak punya akhlak. Iya. Baik, kita terima dulu ya, Pak ya. Ibu Ustazah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Ustazah yang dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Haji Yori di Tebet. Pak Haji Yori di Tebet. Silakan Pak Haji Yori. Ya, ini mau tanya sama Pak Ustadz. Iya, silakan. Ya, jadi sebenarnya dalam semua agama itu kan namanya ibadat atau berakhlak kepada Tuhan itu kan artinya melakukan proses pencucian jiwa gitu. Uh mhm. -huh. Nah, itu apakah ada korelasi sebenarnya ketidaksempurnaan e, ritual itu bisa dilihat daripada proses pencucian yang uh, yang gagal karena proses pencucian itu kan proses pencucian dalam bentuk ahlak gitu ya ahlak dalam sesama bukan selain hanya sama Tuhannya tapi sesama jadi proses ritualnya itu sebenarnya uh, tidak sempurna karena hmm, proses hmm. pencucian itu uh, tidak diikuti dengan ahlak yang baik gitu bagaimana ya, ya. Pak ya. Ustaz terima kasih ya. ya terima kasih jadi bagaimana memperbaiki ibadahnya ya <clears throat> ya telepon di belakang Pak Yor ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Dari Bapak Hatibi Bojonegara Serang. Pak Hatibi dari Serang, ya. Banten. Silakan Pak Hatibi. Selamat pagi Bapak-bapak yang ada di situ dan Iya. Assalamualaikum kepada Bapak. Waalaikumsalam. uh, Bapak Kiai. Ya. Jadi masalah tentang akhlak. Jadi memang segala sesuatu itu yang benar itu adalah benar. Setiap berkata itu atau bertindak hmm sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya. Nah, oleh karena itu itulah yang dikatakan suatu apa uh, akhlak. Ya. Karena akhlak suatu daya yang telah bersemi dalam jiwa seseorang hingga dapat menundukkan perbuatan-perbuatan dengan ya. mudah tanpa dan dipenuhkan. <clears throat> itu merupakan akhlak. Nah, sekarang akhlak itu kaitan dengan perbuatan kita, baik itu kemasyarakatan maupun kenegaraan. Ya. Yang mana akhlak-akhlak kita itu adalah bukan apa untuk menguntungkan tapi mudaratkan seperti yang terjadinya mhm. suatu teroris terjadinya suatu demo nah ini apakah mencerminkan bahwa Islam itu semacam ini ya. kalau memang bukan ini mengapa terjadi siapa yang bertanggung jawab ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dua penelpon yang sudah kami terima. Silakan dari seluruh Jamaah silakan yang ingin bertanya. Ya Mbak, silakan. Sebutkan nama. Namanya, Dek, dan ya. statusnya ya. <laughs> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rupaya dari Pondok Pesantren Al-Qur'an. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. E, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an bahwa teladan kita itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, namun di zaman sekarang ini justru orang-orang itu yang menjadi teladan bukan Rasulullah, bahkan dia itu mengikuti budaya-budaya Barat. Hmm. Nah, jangan jalankan orang awam, orang yang berilmu saja banyak yang mengikuti budaya Barat. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana supaya dalam diri kita itu tertanam akhlak yang mulia? Yeah. Nah, kemudian bagaimana ahlak kita terhadap Allah, terhadap manusia? <clears throat> guru baik itu guru maupun orang tua dan teman-teman. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terima dulu tiga penanya ya. ya. Pertama dari Pak Haji Yori Ayo, dari ya. Tebet ya. ya. Jadi ibadah yang baik, saya ulang, ibadah yang baik bukan hanya baik ketika ibadah itu dilakukan. Iya. Tapi ibadah yang baik itu erat kaitannya dengan tiga hal. -hmm. Pertama sebagai pensucian roh. Mm. Pensucian jiwa tadi istilah Pak mm. Hati dia, eh, Pak apa? Pak Yori. Pensucian roh dari dosa. Hmm. Karena di dalam ibadah itu ya, itu tujuannya memang salah satunya untuk mensucikan dosa. Seperti dalam puasa man soma ramadona iya. imanan wahtisaban iya. Gupirolahuma lahu ma taqaddama min dambi. Jadi puasa itu dapat menghapus ya. Iya. Umroh juga gitu. Al umratu ilal umroti Kaparotun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un Jadi umroh ke umroh Jumat ke Jumat. Bahkan wudhu dengan wudhu yang baik itu bisa jatuh dosa-dosa kecil itu ya. Karena dalam sholat ada Robbik Firli, Warhamni, Wazburni, Warfani ya? ya. Itu permohonan uh, di haji juga gitu ya. Haji banyak istighfar di haji, hmm. di puasa. Hmm. Kan di puasa itu harus banyak Subhanallah ilaha illallah astaghfirullah as'aluka jannah wa a'udzubika minan Jadi permohonan itu. Yang kedua, ibadah yang baik harus erat kaitannya dengan pembinaan moral, akhlak, moral. akhlakul karimah. Orang semakin baik sholatnya, mm -hmm. semakin baik akhlaknya. Maka orang sholat itu kan ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetangga kita yang sebelah kanan harus merasa aman Assalamualaikum warahmatullahi Tetangga kita yang sebelah kiri dan belakang yeah. Sebelah kanan dan depan Itu harus merasa damai Hmm. Jadi jangan seenaknya kita nyetel TV kenceng-kenceng, nyetel lagu, atau kita waktu menikahkan anak panggil organ tunggal, ya. Tanpa menghiraukan tetangga oh, kanan kiri. Sampai malam, sampai jam 12. 12 ya. Padahal tetangga kita itu punya anak kecil, hmm. ada orang mau istirahat, ya. Jadi harus pemainan akhlak. Ketika kita ditanya orang, itu harus bagus jawabannya. Hmm. Hmm. Pak, dari mana Pak? Dari belakang. <laughs> Memang betul. Mau mana Pak? Mau ke depan saya katanya Ya. Uh, oh, Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Indonesia. Ya. <laughs> Rumah Bapak di mana? Ah, ada nggak dibawa. Pulangnya ke mana? Pulangnya ke mana Pak? Ke rumah ya, iya, masuk ke kandang. Bapak, bapak, udah makan? Udah. Nggak makan gua, saya mati katanya. Bapak udah punya sih Ya udah, kamu ambil saya sikat. <laughs> Nah, ya. Nah, saya pernah ketemu orang di bandara. Saya pernah ketemu orang. Mhm. Nanya, Bapak ini dari mana Pak? Saya dari sorga <laughs> Bapak mau kemana? Saya ini lagi ngumpulin amal di dunia ini untuk pulang kembali Kemana pulangnya? Ke sorga lagi <laughs> Ditanya itu sampai saya Iya bapak itu aslinya dari sorga Itu aja pulang balik <laughs> ah, Udah saya bilang ini mm, mm, mungkin orang Ya memang betul ya Nabi Adam dari sorga ya, Kembali ke sorga gitu kan iya, ya. Iya. Tapi kan jawaban orang harus benar nih Pakai iya. peci aja ada aturannya Pakai peci mm, ya. Nah, kalau begini mau dilantik nih jadi eselon 2, hmm. eselon 1 begini. Hmm. Tapi kalau kita jualan jengkol di pasar Balik. begini, miring dikit. Miring ini. Nah, ini <laughs> ya. Sika bayang. Nah, jualan duren begini. Ya. Oh, <laughs> sama miring. Uh -uh. Jadi jangan misalnya kita jualan jengkol begini, ah, ah itu bukan tukang jengkol, camat. camat. gitu. <laughs> Jadi ada aturannya ada sesuatu tuh ya. Menempatkan sesuatu pada nah, tempatnya jadi, ya. Jadi wad usyain fi mahali, ya, hmm. itu menempatkan. Jadi Kemudian ibadah yang baik itu di samping dengan akhlak, ah, moral, juga sosial. Sosial. Ya, sosial. Artinya orang yang sholatnya baik akan merasa terketuk hmm. ya, ketika tetangganya itu tidak makan di hmm. depan rumahnya anak yatim. Bukan bulak-balik haji, hmm. bulak-balik umroh. Sementara ada madrasah dinia di samping rumahnya itu sudah merubuh, itu ya. sudah <laughs> itu ya. Bocor. Nah, bulak balik umroh, bulak balik haji. Wah saya mah husu kalau di sana. <laughs> Ya ini bagaimana anak yatim? Ini <laughs> bagaimana orang kismin? Eh kismin, kismin bukan kismin ya. Nah, memang pak orang orang kaya itu dia belum tentu bahagia. Yeah. Tapi orang miskin udah jelas pasti susah ya. Yeah, <laughs> ini masalahnya ya. Nah, jadi itu pak hati itu, eh, pak siapa? Pak Yori. Pak Yori ya, dia iya. iya, tebak. Sekarang Pak Hatibi diserang. Memang segala sesuatu tergantung pada niat. Innamal a'malu di iya, niat Orang itu tergantung pada niatnya. Jadi uh, itu erat tiga tuh Pak. Iman, niat, ikhlas, ya. Orang akan ikhlas kalau niatnya baik. Orang niatnya baik kalau imannya bagus. Jadi hmm. tiga serangkai ini, ya. Nah, kemudian derukoyah, ya. Derukoyah ya dari mana akurnya? Derukoyah sudah punya suami belum? <laughs> belum ya. ya. ya. ya. Deruja memang sekarang tuh jangankan pada tataran orang biasa. Mohon maaf nih, pada Pak Kiai aja sudah beda. Dulu kiai-kiai itu pak kemana-mana bawa tasbih Subhanallah subhanallah. Sekarang yang dibawa oleh kiai HP pak <laughs> ya. Kemana-mana kiai bawa HP ya. HPan, lebih, SMS Lebih banyak buka HP daripada buka Quran ya. <laughs> Nah dulu memang beda ya. Saya tinggal di kampung dulu ya lihat aja tapi wajahnya wajah kota ya nah, <laughs> rezekinya rezeki kota juga dulu di kampung saya tuh di depan rumah tuh kalau habis maghrib mm -hmm. ya itu orang tua tuh ngajarin anaknya tak patah tak hak do mahu hmm. tahu mim patah ma tak jabar tak mata mim do mahmu matamu bak do mahbu tak patah tak buta <laughs> matamu ngajarin ngaji ya di samping kanan. Idza waqatil waqi'ah laisa liwaqatiha kadibah ngaji. Sebelah kiri tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di belakang Amen. Yasin wa Quran. Quran. Sekarang di depan rumah catatan si Bahim. Sebelah kiri Sun Gokong keras sakti, sebelah kanan Cinta Fitri, di belakang Tikmi. Tikmi out. Itu maka dulu, dulu deh, dulu Waktu maghrib itu anak-anak masuk ke masjid <clears throat> Puji-pujian Robbana ya Robana, Zolamna anpusana Wa ilam takbir lana Wa tarhamna kunana Minal khosirin itu sekarang anak-anak muda sekarang bukannya di masjid, hmm. bukan di musola, malah pada pegang gitar, rambut dicat, celana bolong, ya, pakai anting sebelah, persis kayak juri tahu juri <laughs> kayak iya, setan. Asli iya, jelema edan. Jadi para pemirsa televisi Republik Indonesia di mana saja berada, kalau kita punya anak laki-laki hmm. pakai anting sebelah, <clears throat> itu udah setengah gila. Ya. Kalau udah pakai anting dua, ah laki-laki apa kan itu sudah gila beneran, ya. Nah, ini boleh kita niru barat. Niru barat tapi dari segi disiplinnya, segi teknologinya, ya ketepatan pada waktu jam sekian itu orang barat itu ya kemudian kalau nyetok bis pada tempatnya ya itu itu boleh ini enggak yang ditiru itu iya. mabok-maboknya ya memang orang barat itu mabok kalau mabok itu dua dua botol ya si Bill si Brown si George ya ah, oh. itu minum ya ininya dibuka deh dibuka itu karena putih di sini banyak bulu itu orang barat tinggi besar badannya ya <laughs> kalau orang Indonesia orang panu orang Indonesia itu udah pendek hitam <laughs> dibuka dadanya banyak panu ya nah, itu kalau orang barat minum mabok itu dua botol itu yang mabok itu apa uh, hamburger, hmm. sosis, pisahat. Hmm. Nah ini orang di kampung mabok. Kampung ya, keluar. Oplosan, oplosan ada yang mati juga oplosan. Itu uh, mabok yang keluar putih. <laughs> Tahu putih? Tahu. Uh, mabok. Jengkol. <laughs> Tahu. Ya. Nah ini deh ya. Jadi boleh ikutin orang barat tapi sebagai disiplinnya. Hmm. Bagaimana orang barat bikin HP, bagaimana bikin orang barat bikin laptop, hmm. ya bikin Tawa mobil, terbang. bikin motor pesawat, kapal terbang, ya. Nah, jadi itu yang harus ditiru tuh, jadi ya. ya. Nah, jadi untuk bagaimana supaya itu lazimkan dikerullah lazimkan kita mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Iya, ya, ya. ya. Tadi ada yang nyebut kepada saya kiai, saya belum kiai, tapi baru baru Berbau bau kiai. kiai, <laughs> tapi lebih baik bau-bau kiai daripada, daripada kiai, kiai bau. <laughs> baik, aduh luar biasa pagi ini ya, nya luar biasa, menghibur tetapi masuk ya dengan uh, apa kita semuanya. Ya baiklah pemirsa, masih tetap anda bersama kami dan nanti di segmen berikutnya kami juga masih uh, menunggu kebersamaan anda di 574347 atau 0215743478. Dan sejenak kita akan dihibur oleh grup Marawis Al-Qur'ania dengan satu lagi yang lagu yang pasti juga Anda pemirsa di rumah pasti tahu lagu ini. Al-Fasalam ya. Ya, baik kita nikmati sekarang. Dakwah Agama Islam dari Kementerian Agama Republik Indonesia masih bersama Anda dan kita masih membahas tentang akhlakul karimah. Kalau tadi dijelaskan oleh uh, Bapak betapa uh, pentingnya sebuah akhlak di dalam kehidupan. Ini artinya bahwa kehormatan seseorang juga ditentukan karena akhlak baik itu juga Pak ya? Ya, hmm. kan ada istilah Anda sopan kami pun segan gitu kan? <laughs> Iya benar, iya betul. betul. Ya. Iya. ya. Jadi gini, akhlak itu para pemirsa hmm. TVRI dan bapak-bapak, ibu-ibu di studio ya ada tiga. Hmm. Pertama, akhlak terhadap Allah. Hmm. Ya. Bagaimana akhlak terhadap Allah? Allah lah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki pada kita dari mulai udara yang kita hisap, rezeki yang kita makan, air yang kita minum ya disempurnakan <clears throat> anggota tubuh kita hmm. mata bisa melihat kuping bisa mendengar hmm. mulut bisa merasa itu adalah semua karunia Allah nah maka kita perlu bersyukur jadi orang yang berakhlak kalau diberi itu bersyukur. Bersyukur, ya. Nah, bersyukur itu kalau dalam kita misalnya diberi orang jazakumullahu khairan katsiran. Minimal terima kasih hmm. ya, terima kasih. Jadi orang yang bersyukur, orang yang berakhlak itu bersyukur. Bersyukur kepada Allah itu seperti sholat. Ya, itu. Jadi sholat itu juga merupakan manifestasi syukur pada Allah. Ibadah-ibadah yang lain itu manifestasi syukur. Ya. Nah, dalam catatan beribadah pada Allah juga harus berakhlak, jangan pakai hmm. kaos oblong sholat mm -hmm. ya, atau pakai bajunya sudah dekil and dekumal. ya. <laughs> Hmm. Kadang-kadang kita ke masjid itu padahal kudu takum endakul di masjid. Pakai perhiasanmu, pakai baju yang bagus hmm. ya jangan sendalnya satu merah satu kuning ya <laughs> pakai kaos oblong ada tulisan iklan lagi ya, di situ, ya. <laughs> nyamuk ya nampak apa-apa ya. jadi harus yang bagus hukunya harus bagus ya, ya. Allahu Akbar ya. Adapun cara mengangkat tangan jangan dipermasalahkan. Hmm. Ada anak muda, Allahu hmm. Akbar sini ada <laughs> ya. Ada orang Padang, Allahu Akbar ada. Ada gelung Ada orang saya nakutin anak-anak, Allahu Akbar. Nah, itu jangan dipermasalahkan. Ya, jangan, jangan ya. Ada juga yang diputar-putar, Allahu Akbar. Sini ya. Udah susah-susah di pinggir lagi kok itu ya. Sakit usus buntu tuh Pak. Itu <laughs> jangan, jangan berbasahkan ya. Yang penting itu akhlak setelah sholat itu ya. ya. Tapi juga dalam sholat itu mengikuti bagaimana solu kamar muni sholu. Sholatlah sebagaimana aku sholat. ya. Jadi Rasulullah Allahu Akbar nunduk ke bawah ya. Jadi dalam sholat itu pakai akhlak, jangan ngebut ya. Ada sholat taraweh ngebut, fatihah saat kali nafas enak loh di sana di Al Muhajirin ustadnya hmm. ustad Acep Fatihah sekali nafas katanya. Iya pas jamaahnya kayak iya. kakek. Iya. Bismillahirrahmanirrahim <laughs> amin. Ada juga yang terlalu lama, udah 20 rakaat lama lagi. Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين ada anak muda makmumnya maju depan amin <laughs> maksudnya jangan terlalu lama kali amin <laughs> ya. nah jadi memang sholat juga jangan terlalu lama juga jangan terlalu cepat ya. ya kalau terlalu cepat nggak pakai akhlak Ya, itu ada nenek-nenek pulang taraweh duduk aja nggak mau bisa pulang. Nek, kenapa nggak pulang? ini lututnya dia rasa remuk katanya tadi usapnya kelamaan lembut ya eh, jadi kelamaan jangan kecepatan juga jangan ya. terhadap Allah ahlak terhadap manusia nah ini besarannya justru ahlak terhadap manusia itu hmm. ya seperti kita itu memperhatikan kesulitan orang mempermudah Siapa yang mempermudah urusan umatku di dunia kata hmm, Nabi, hmm. akan kupermudah urusannya di akhirat. Hmm. Siapa yang mempersulit urusan umatku di dunia akan kupersulit urusannya di akhirat. Jadi kalau kita nanti adik-adik bapak-bapak jadi pelayan publik ya hmm. apakah itu di kelurahan di kecamatan di wali kota di kantor wali kota dan seterusnya Tidaklah layani orang itu dengan cheaper, faster, and better. Apa tuh? Nah, cheaper itu lebih murah, faster cepat, better lebih baik. Lebih baik Jadi ya. hendaknya orang keluar dari kantor-kantor pelayanan publik itu senyum. Hmm, senyum. Keluar dari kelurahan. Temannya nih Pak ya. Senyum. Kenapa Bapak senyum? Waduh saya dilayani dengan cepat, dengan hmm. ramah. Dengan baik. Ya abis nurus iya. abis nurus apa saja. Paspor. Ya, paspor. <laughs> Paspor. Paspor. Nah, paspor. Nanti ditanya di airport. Iya, ya, <laughs> baik. Iya. Ya. Ini sudah ada penelpon yang masuk, kita terima dulu ya Pak ya. ya. Baik, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Evi dari Arif. Pak Arif, Jakarta ya Pak ya. ya. Apa kabar Pak Arif? Alhamdulillah baik baik. Alhamdulillah ya, silakan Pak Arif. Uh, Pak Ustaz, saya mempelajari akhlakul karimah itu dari sholat. Sholat itu mengerjakan sesuatu tanpa berharap upah. Nah, orang yang berakhlak karimah, akhlakul karimah Berarti orang yang mengerjakan apa saja demi kemaslahatan umat, demi kemakmuran umat, itu bukan karena upah. Nah sekarang ini jadi pejabat dari upah, penceramah berharap upah. Ini menurut saya akhlakul kita bukan karimah tapi mazmumah ini gimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau presenter nggak apa-apa ya ngarepin upah ya <laughs> Baik, langsung Pak Dari Ya, ini ya <laughs> betul Yang disampaikan Pak Arief betul ya. Jadi sholat itu pertama mendidik orang disiplin hmm. ya Juga mendidik orang jujur Sebab sekalipun dia sholat itu sendiri Misalnya sholat dulu 4 rakaat yang tidak mau korupsi itu. <laughs> Wah, nggak ada orang, udahlah tiga aja gitu ya. <laughs> Nah, jadi akan membuat orang jujur, iya. disiplin ya, kemudian selalu taat pada Allah, selalu ramah. Coba Bapak lihat, kalau ada orang pulang sholat, tanya sama Bapak, dari mana pak? Dari masjid deh, mari. Gak ada orang misalnya pulang sholat misalnya pak dari mana? Habis sholat, lu mau apa loh? Habis sholat, <laughs> gak pernah gitu kan? Yeah. Tapi orang sholat itu baik gitu ya. Yeah. Nah, begitu pula ya ini tidak benar. Saya harus luruskan dulu ya Pak Arif ya penceramah mencari uang ini tidak benar. Mm -hmm. ya. Mm-hmm. Saya ceramah di mana-mana ya ceramah di mana-mana. Saya nggak pernah cari amplop. Amplop itu sering saya buangin ya. Yeah. Isinya buangin. aja. Ya. Dan isinya kenapa saya ambil karena ini istri saya tahu ya Nah, pas pulang tuh kan di sini nanya, hmm. Pak bukan tadi ceramah katanya. Loh, nanya tuh ya, Daripada saya ribut dengan isi tiap hari Dengan ribut dengan panitia <laughs> Karena panitia sudah menyediakan kan Kalau nggak dikasihkan ke saya di, Kemana oleh dia tuh Nah itu yeah. jadi saya dalam ceramah Pak Arif saya tidak ikhlas saya Ikhlas ya ada yang ngasih alhamdulillah mm -mm. nggak ngasih ya kebangetan iya. karena kita udah pakai bensin iya, iya. udah mengeluarkan nggak nggak betul ya nggak nggak kesana kita <laughs> ya, ikhlas Orang-orang itu berdakwah dulu para wali itu dakwah menuruni gunung, menyusuri lembah, me, ya, mendakwahkan Islam. Iya. Ya. Ya. Insya Allah para kiai, para ustad tidak ya, tapi kalau ada yang ngasih ya jangan ditolak itu aja aja. Ya, ya. <laughs> Karena rezeki ya, tidak ya. bisa ditolak ya. Masih ada kesempatan satu lagi aja yang ingin bertanya, silakan. Enggak. Langsung pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarifuddin Pondok ya. Pesantren Al-Qur'aniyah. Baik, silakan ini bagi mau nanya. Sebagaimana tadi telah dijelaskan kita mengetahui mengenai fadilah-fadilah dari akhlakul karimah pembagian-pembagiannya. Yeah. Nah, yang saya ingin tanyakan ini cara pembentukannya Pak Kiai. Uh Pertama bagi kami nih kalangan para pemuda dan pemudi. Dan yang kedua juga uh, sebagai bekal bagi para bapak yeah. dan juga mm-hmm. nanti kami itu bagaimana caranya membentuk akhlak pada anak. Ya. Yeah. Hmm, seperti aja. Udah punya anak belum? Belum. Belum, <laughs> hebat. <laughs> Mempersiapkan baik selain ya. Pak. Jadi gini pak De sarifudin ya. sarifudin ya. Iya. Sebelum saya lupa, jadi akhlak itu ada tiga. Hmm. Ada akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sama manusia, akhlak terhadap hmm. alam, hmm. termasuk kepada binatang, hmm. ya, kepada tumbuh-tumbuhan, ikan. Jadi kalau kita ngambil ikan jangan dikasih sangkalin yeah. atau dibom, dengan plasmanya mati dengan mm. bibit-bibitnya ya. Mm. Dulu di kampung itu banyak udang, banyak ikan bentur, banyak ikan jeler ya. Betul. Tapi sekarang itu kan <laughs> diracun, iya. disetrum, nah, itu merusak alam itu. Hmm. Ya, jadi adik-adik juga jangan ada pohonan orang cabut, cabut. patahin, wah, hmm. nah, itu ya. Itu tidak punya akhlak, ya. Jadi akhlak misalnya bapak nih yang di belakang nih, bapak-bapak, tolong disenter bapak-bapaknya. <laughs> Tolong. Ah, bapak-bapak, kalau nanti mau motong ya, motong kambing hmm. lebaran atau motong sapi ya enggaklah golok itu ditajamkan ditajamkan dan jangan dilihat-lihatkan nih golok nih <laughs> buat motong kamu sebenarnya sopot. Ya, jangan ya jangan samakan dia dengan yang lain ya <laughs> jadi yang sopan terhadap binatang pun sopan dulu ada orang wanita masuk neraka gara-gara kucing hmm. ya daholat ya, imroatun pihiratin ya. ya nah, telah masuk neraka seorang perempuan gara-gara kucing. Iya. Robatotha walam tut imha walam takul fi a. Iya. Jadi kucing itu diikat ya, tidak dibiarkan mencari makan sendiri. Iya. Jadi adik-adik ini jangan iseng ya. <laughs> Ada kucing diikat ekornya pakai itu kaleng, iya, jadi bahasa diubah-ubah dosa loh. Ya, ya. ya. Baik Pak ini. Ya. sebentar. Ya. Abdul memang. Ah, Oh, ini belum dijawab nih. Sedikit aja Pak, cara pembentukannya ya. itu gimana? Cara pembentukannya itu memang memang membentuk akhlak itu dari sejak lahir, hmm. ya. Ibtahu ala sibyanikum ya, di ya. awali kalimatin la ilaha illallah. Ya, dengan kalimat Buka, la ilaha illallah, ya. ya. Jadi jangan anakku anakku anak siapa mending anakku anak siapa anak siapa, anak siapa. Baik. nah itu jadi kalimah ya Allah dan kepada baik diberitahukan ini iya. halal ini haram itu iya ya. baik jadi dari mulai kandungan bahkan pak ya ya, ya baik terima kasih ini sayang sekali ya karena kalau kita bicara tentang akhlak ini panjang sekali terima kasih nih pak Nanda, eh, Nandi ya untuk eh, bukan uh, Pananda Nandi ya. <laughs> Iya. untuk penjelasannya pada kesempatan pagi hari ini kalau pemirsa juga belum puas saya juga belum puas kita juga belum puas ya untuk pembahasan Insya Allah kita bisa berjumpa kembali pak ya terima kasih pemirsa untuk kebersamaan anda Insya Allah kita bisa berjumpa kembali dan terakhir kita akan kami berkembali oleh grup Marawis al Quran ya. Saya Aziz Huda atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.